باب ما yaqulu ba'da takbir ayat takbir telah kalau orang sholat sudah membaca takbir ihram Allahu Akbar baca nah ini dibahas jadi setelah kita membaca takbiratul ihram kita disunatkan membaca An Abi Hurairah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbirati wa baina qiraah iskatatan Nabi kalau sudah baca takbir diam sebentar antara takbir dan pembacaan surat Nabi diam diamnya ini ada apa? sebab dalam sholat ini tidak ada diam dalam sholat ini nggak ada diam ya gerak dan baca nah. tidak ada tempat diam tidak ada coba kita salat mulai takbir sampai salat ada diamnya tidak ada jadi semua ada isinya baca bacaan gerak gerak ini ya dan ada isinya bacaan tidak diam kecuali makmum menunggu imam ini masalah khusus makmum menunggu imam tapi orang sholat itu tidak ada diam <clears throat> apalagi jadi imam <clears throat> kisah sendiri. Jadi makmum hanya ketika menunggu imam. Nah sekarang Nabi sholat. Nah, setelah membaca takbir, <clears throat> Nabi diam antara takbiratul ihram dan pembacaan surat Fatihah. Iskatatan sekejap dia. Baca apa sana, sana? Yaqulu baina takbir wa qiraatul Fatihah. Nabi membaca setelah antara takbiratul ihram dan membaca surat Fatihah Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya Ya Allah jauhkanlah antara saya dan dosa-dosa saya jadi minta supaya dijauhkan dari dirinya dan dosanya jauh antara dia dan dosa kama ba'atta bainal masjid wal maghrib sebagaimana engkau ya Allah menjauhkan antara masjid dan maghrib arah arah timur dan arah barat. Allahumma naqini minal khataya minal khotaya ya Allah sucikanlah saya Naqqini sucikan ya Allah sucikanlah saya dari dosa-dosa kama yunaqqat thawbul abyadu minal danas sebagaimana disucikan baju putih dari kotoran jadi ini takkit minta disucikan dari dosa-dosa dengan sangat hingga menjadi suci sesungguhnya. Seakan-akan baju putih disucikan dari kotoran. Allah mengsil khotoyaya fil ma'i wa salju wal Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air dan salju dan bara. Nah, ini tak takkit menentukan untuk menyucikan dosa-dosa sama dengan menyucikan sesuatu dengan air, salju, dan barat. Perbedaan antara asfalat wal barat, antara asfalat wal barat, salat itu turunnya cair di bawah membeku. Kalau barat turunnya itu unggul, beku di bawah mencair. Ini perbedaan antara salat dan farad. Jadi ada salat, ada farad. Biasanya daerah daerah kutub, daerah daerah singin ada. Kalau kita ini ada. Paling-paling pol ada farad kecil. Yang hujan wall. Eh, hujan es, hujan wall. Bukan pun bukan. Hujan, hujan es, hujan es. Kadang-kadang ada hujan es sedikit-sedikit. Ya, ya, ya. Itu bangsa barat itu. Jadi status turunnya itu wungkul, u di bawah cair. Nah, bukan bun. Orang masih galak bun bukan biru. Bun itu tolun. Ilam yusidawa bilun takol. Wabil hujan keras. Tol itu bun. Eh, bun itu tol. Nah, kalau kalau naik masalah. Tidak ada wal kalau lain. Ya boleh macam-macam. Nah, sekarang begini, doanya Nabi itu macam-macam. Ini menurut taisir keringanan dalam agama Islam dan macam-macam doa. Boleh baca ini, boleh baca doa cita yang sudah diurutkan dari kecil. Kita tahunya itu kan kenapa? Karena sudah diurutkan dari kecil. Ya, soalnya apa? cak diurut lainnya. Jadi tahunya satu tok. <laughs> Jadi sekarang ini ada lain. Tidak kalau sudah dikasih hadis, ketok semua nanti. Jadi umpama ada orang muruk atau mengajar doa kita, tidak Allah percaya atau sini. Insyaallah fardal mahu ta'ala Ya Allah Akbar terus Allah ini, ya wa baina yang kena ya Allah ya ba'ata ini masih wa harus di akhirnya Fatihah doa sidahnya sah benda Hasil apa enggak? Ya, ya sak, ya hasil, ya cocok. Yang satu, soalnya Kalau mau salah salah salah salah Allah Allahu Akbar, terus Allah berkabira, Allah kabira. Sah enggak? Hasil apa enggak? Hasil. Jangan begini. Kalau satu baca Allah Akbar ini cocok. Ini baca Allah taat begitu bukan ahli sunnah. <laughs> Jangan begitu ya. Wah ini repot ini <laughs> genggeran. Ya, dianggap yang baca ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini hadis nabi toh. Nah, jadi kalau kita sudah mengaji ilmunya ini luas. Ada orang mengajar anak memang begitu. kasih satu saja dulu. Iya. Jadi kita jangan cari guru kecil satu kok tak dulu lihat lainnya. Iya. Tapi kalau sudah ngaji harus luas. Jangan dianggap wah lain itu. Buat ceritanya lain apa? Enggak Allah berkabiran itu Allah baik baik baik Wah itu keluar bukan sunnah itu. Nah itu kelirunya di situ. Jangan begitu. Jadi <clears throat> boleh aja. Maka di bawah itu ada di syarahnya coba lihat. Di syarahnya diterangkan ul iftitah wajah wajhiya lilladhi fadras sama wadu ardi hanifa wa ma sampai akhirnya. Jadi inilah doa iftitah. Dan di atas tadi sudah masuk doa Kita Lalu doa apa saja yang dibaca antara takbir ilham dan Fatihah termasuk doa kita atau istiftah. Doa apa saja pun Dan hadir ada beberapa macam. Termasuk lah. Sudah. Kadang-kadang kita baca begini. Doa kita tetap kita baca wajah wajah. Sudah. Nanti Allah ba'ad baini ini ditaruh kalau jadi imam antara Fatihah dengan surat. Sekarang mulai jadi imam, ya. Kalau sebagian maghdubi alaihim waladhdallin amin. Sudah. Sekarang makmunya baca apa? Fatihah. Imamnya kan diam. Antara Fatihah dan surat ini makmumnya sunat diam memberikan kesempatan orang-orang makmum membaca Fatihah. Tadi saya katakan di dalam sholat tidak ada diam. Nah diamnya ini sekedar orang baca bacaan di siapa? Nah, isi ini. Allah mabaid baini wa bana ya ya sama ba'atla ma baina masjid al mawdu sakin Nah ini terus ya Mau dipotong boleh saja, mau baca sedikit nah, apa? Nah ini jadi tidak kosong suatu baca bisa Allah maafirli warhamni wa Allah maafirli dhanbi wa amir awati wa sur Ya tulis saja banyak doa-doa macam-macam. Asal doa ah, betul Sudah umpama orang gak nggak baca semua, hanya baca الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا cukup pernah Nabi Sallallahu pernah orang baca agak agak keras dong orang baca ini Allah berkabira wa hamdika terus alhamdulillah saya salat Nabi tanya siapa baca tadi adalah saya Rasulullah itu malaikat balapan mencatat anda malaikat itu sahabatku berlomba-lomba balapan mencatat pahalanya إذا يقرأ الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله سبحان الله Umpama kita tidak baca surat ini jangan ditinggalkan. Ya sholat wajib atau sholat sunnah. <clears throat> Cuma bacanya jangan dijadikan satu takbirnya. Harus ada saktah di sini. Jadi bin usalli fardal maghribi Salafa rakatillahi ta'ala Allahu Akbar Ini berhenti sedikit eh, sebentar baru Allah Akbar semua. Yang gini, Syarif kawal Nabi Sallallahu Ta'ala, Allahu Akbar Kabirah. Itu sebenarnya bukan begitu. Tidak takbir Allah Akbar kabirah bisa ketina. Saksakan sendiri. Allah Akbar sudah ini sendiri lafadznya ke sendiri Allah berkabirah Allah berkabirah Allah ini sendiri tidak tidak tidak takbirnya takbiratul haram bukan. <clears throat> nah ini. Memang ada kadang-kadang orang Allah Akbar kafirah. Bukan lagi Allah pun lagi. Jadi tidak bisa ada sakta di sunnah sunnah ada kan. Nah, kalau nggak sempat baca ini saja, pahalanya besar sekali. Mereka berlomba-lomba mencapai pahala Sebelum sedapat mungkin ada sunnah, walaupun salat sunnah. Jadi salat wajib atau salat sun, sunnah. Kecuali kalau masuk, tidak ada masalah nanti masuk, kita. Jadi kesempatan kesempatan ini sebaik dibaca. Ya boleh saja membaca dari cita yang ini tadi Allah ba'ad baini wa bana ya atau Allah berkabira wa mudajira wa atau langsung wajah wajah atau langkah Allah berkabira wa mudajira baca asila wajah wajah Nah, bagi mojah ini yang asli dua juta tanpa ini. Doa ajaran Nabi dan doa juta tanpa ini ini. Jadi wajah buat dia. Terus wahana minal muslimin. Tidak wahana awalul muslimin. Di ayat itu kan anak awalul muslimin karena Nabi loh. Nabi Ibrahim lah cerita waktu itu. Ya. Itu Nabi mengatakan wahana awal muslim. Kalau kita kan bukan awalnya. Kita bukan awal muslimin. Kita muslim kelas berapa? nomor berapa sudah nomor berapa kita ini tidak awalnya ya nah, Nabi memang awalnya muslim memang pertama semua itu Nabi dan umatnya pertama muslim nah, iya. jadi wajah itu tanpa ini dalam ajaran hadisnya maka di sini pun juga begitu ya kalau kita di bawah itu wajah itu langsung tanpa ini Nabi Ibrahim apa Nabi Ibrahim ada cerita Nabi Ibrahim ada Ibrahim kita Nabi Ibrahim ini wa ana awalul muslimin itu Nabi Ibrahim Jadi Zainal Ibrahim mengatakan anak awalul muslimin nah kita jangan baca itu wa ana awalul muslimin tidak wa ana minal muslimin <clears throat> Babu El البصر